Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله Di sini kita masuk di babul afwi wal i'rab anil jahilin, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Yang lalu terakhir hadisnya sahabat Anas tentang Rasulullah yang ditarik kainnya sehingga terluka, sehingga membekas oleh orang Badui, kemudian orang itu meminta sesuatu, lalu Rasulullah justru tertawa dan memberikan kepadanya. Kemudian sekarang lanjutannya lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala ka'anni anzuru إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه Berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya beliau berkata seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkisahkan tentang seorang nabi di antara para nabi sallallahu wasallamuhu alaihi Nabi itu dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah dan nabi itu mengusap darah dari wajahnya seraya berdoa Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun Wahai Allah ampunilah kaumku Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi ini Ibnu Mas'ud yaitu seakan-akan melihat Rasulullah menceritakan seorang nabi di antara para nabi. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa ini beliau menceritakan dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad telah menceritakan dirinya sendiri. Itu ketika dipukuli oleh kaumnya, dilempar sampai berdarah. Ini kapan terjadinya? Terjadi ketika hijrah ke Taif dan juga terjadi ketika perang Uhud sehingga beliau terluka keluarga. Namun beliau justru mendoakan mereka kebaikan. Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu, enggak ngerti mereka ini. <clears throat> Di sini ada beberapa faedah dan juga sebenarnya ada masalah. Nanti kita bahas. Yang pertama-tama di antara faedah hadis ini Bayanu annal anbiya'a asyaddun nasi bala'an wa betilaan. Hadis ini adalah penjelasan bahwa para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Jadi para nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya, summa atba'uhum al-amtal fal-amtal, kemudian pengikut mereka, pengikut para nabi. Jadi para nabi itu berat ujiannya. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyadun nasi bala'an al-anbiya, Tumma salihun, tumma al-amtal fal-amtal, Yubtalan nasu ala qadri dinihim, Fa'in zid fa wujida fi dinihi salaba zida fil bala'." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya Seseorang itu diuji tergantung kadar agamanya. Semakin didapatkan kekuatan dalam agamanya, maka semakin ditambah ujiannya. Ujian berat. Jadi inilah ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Kadang kita ini merasa bahwa kita sudah sholat malam, sudah puasa sunnah, merasa berbuat baik, membantu orang lain, tapi kok diuji berat. Kadang kita bayangkan kalau kita sudah baik seperti itu kita bebas dari ujian. Nah justru kalau kita baik seperti itu kita malah diuji Untuk membuktikan bahwa baiknya kita itu serius Sungguh-sungguh Bukan main-main, bukan bercanda Karena dengan ujian nanti tampak Ketika diuji dia gagal, dia lepas, dia bubar Berarti bohong-bohongan saja Berarti dia itu kadir berbohong Tapi kalau diuji dia tambah tegar, tambah kuat Maka Allah tambah memberi iman, tambah memberi hidayah Tambah istiqomah Ujian Jangan ya nanti, wah kalau gitu saya takut jadi pengikutnya Nabi ya, ujiannya berat. Saya nggak jadi pengikutnya saja. Oh nah. Itu orang-orang pengecut, orang-orang licik. Jadi bukan kita melarikan, jadi kita masuk ke dalamnya dan kita siap dengan apa yang ada di sana. Kemudian juga tawakal Allah. Karena ujian kalau dinikmati, ya kalau kita menerima dengan ikhlas, dengan rito, dengan syukur, maka ternyata nikmat. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula anna suniyam la ya'rifuna haqiqata ma'alihim. Manusia sedang tidur. Tidak mengetahui hakikat tempat kembali mereka. Ada ucapan seperti ini dinisbahkan kepada sahabat Ali, "Annasuniyam fa idza intabahu." Manusia itu tidur, apabila mati baru bangun. Sekarang manusia ini tidur, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Diajak baik kadang nolak, diajak buruk kadang nerima, enggak tahu seakan-akan tidur. Setelah meninggal baru dia sadar, baru bangun. Seperti di sini Rasulullah Muhammad SAW mengajak mereka baik, tapi mereka nolak Justru beliau dilempar batu, beliau dipukuli sampai beliau mengeluarkan darah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula wujubus sabri wa tahammulil adza fi sabilillah. Wajib sabar. Dan tabah menghadapi gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib sabar dan tabah menghadapi gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah kalau kita di jalan Allah, kita ikhlas, gangguan itu banyak. Bukan hanya gangguan dari luar, tapi juga dari dalam gangguan. Sabar. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula istihbabu muqabalatil isaati bil ihsan, anjuran membalas keburukan dengan kebaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukuli sampai keluar darah, beliau justru mendoakan. Karena kalau keburukan dibalas keburukan nggak selesai. Keburukan dibalas kebaikan selesai. Idfa billati ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kamu bantah, kamu tolak dengan cara yang terbaik. Orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, ada kebencian akan berubah menjadi sahabat yang paling akrab. Dibantah ya. Karena hati manusia itu condong untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya hati manusia. Kemudian di situ ada lagi faedah disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala jawazud du'ai lil kafirina fil hidayah. Boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah. Boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah. Ini enggak ada khilaf ya boleh. Tapi di hadis itu apakah ada faedah yang mengarah ke sini? Anda melihat hadisnya. Boleh mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah. Di hadis itu ada atau enggak pak faedah yang mengarah ke sini? Enggak ada. Di hadis itu yang ada malah mendoakan ampunan untuk orang kafir. Ini muskilahnya. Jadi kalau kita lihat lafaz hadisnya itu Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka adalah orang yang tidak tahu. Padahal kita mengenal dalam Quran, dalam sunnah dan yang lainnya kita nggak boleh mintakan ampun untuk orang kafir. Nggak boleh. Maka na'alan nabiyyi waladina amanu ayastalfiru lil musyrikin. Tidak boleh nabi dan orang beriman mintakan ampun untuk orang-orang musyrik siapapun dia. Ini muskilah hadis ini ya. Ini perlu dilihat lagi penjelasan-penjelasan para ulama bagaimana tentang hadis ini. Kalau mendoakan hidayah boleh nggak ada khilaf. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah berilah hidayah kaumku karena mereka nggak tahu boleh, nggak ada khilaf. Ini masalahnya memintakan ampun untuk orang kafir. Yang didoakan ini orang Islam atau kafir? Orang kafir nolak dakwanya Nabi, Nabi dilempari, Nabi dipukuli sampai keluar darah, sambil ngusap darahnya di wajah, Nabi mengatakan, "Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, mereka nggak tahu." Ini perlu penjelasan lagi hadis ini ya. Karena di sini Syekh Salim menerangkan boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah. Itu enggak ada khilaf. Tapi kalau kita kembali ke lafadznya bukan mendoakan supaya mendapat hidayah, tapi mendoa supaya diampuni oleh Allah, lebih dari itu. Ini perlu dilihat lagi penjelasan para ulama. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula kamalu khuluqil anbiya'i shalawatullahi wasallamuhu alaihi ajma'in, kesempurnaan akhlak para nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kesempurnaan akhlak para nabi, kesabaran mereka. Jadi Allah ketika memilih mereka itu tidak kebetulan. Tapi memang Allah tahu bahwa mereka itu benar-benar pantas dipilih jadi nabi dan jadi rasul. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: "Laitash syadidu bis-sur'ah" Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa membanting, hanya saja orang yang kuat itu adalah yang menguasai dirinya ketika marah." Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar di bab sabar, hadis nomor 45. Jadi orang yang kuat menurut beliau bukan orang yang bisa banting orang. Yang kuat adalah ketika dia marah, dia sanggup melampiaskan marahnya, tapi ternyata dia berhasil menguasai dirinya. Itulah orang yang kuat. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah kita sambung bab berikutnya yaitu bab ihtimalil adab. Bab tabah menanggung beban gangguan. Tabah. Tabah ini perlu ya. Tabahan itu banyak sekali kebaikan di sana. Tabah dalam segala hal. Termasuk tabah dalam belajar. Di situ pertama-tama dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran 143 yang sudah diulang berkali-kali hadis ini yaitu qala Allah taala wal al ghaidha والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik menahan amarah ini diantara sifatnya ahli syurga bahkan mereka-mereka yang menahan amarah padahal mereka sanggup melampiaskan amarahnya nanti hari kiamat dia dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluk hatta yukhayyirahu minal huril 'ain bima dia disuruh milih beda dari mana yang dia mau. Ini sudah lewat hadisnya di bab yang sebelumnya. Kemudian beliau Imam Nawawi juga membawakan firman Allah di surat ash shura 43, "Wa qala ta'ala wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan barang siapa yang sabar lagi memaafkan, sesungguhnya itu adalah termasuk perkara yang utama. Ini juga telah lewat ya, sabar dan memaafkan. Kemudian di bawahnya beliau Imam Nawawi membawakan satu hadis saja bagaimana seseorang yang sanggup dengan tabah menanggung beban gangguan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa إليهم ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya qala قلت la in kunta kama qulta معك من الله malla wa la yazalu ma'aka min Allah ta'ala dhahirun alaihim Hadis ini juga sudah lewat ya bab tentang menyambung silaturahmi tapi hadis ini penting dan banyak faedahnya yaitu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat." Kerabatnya, kerabat itu famili Jadi masih ada hubungan darah. <clears throat> ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya nyambung mereka tapi mereka memutuskan saya. Saya baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepada saya. Saya lembut kepada mereka, tapi mereka kasar kepada saya, bersikap masa bodoh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika keadaanmu seperti yang kamu katakan itu, maka seakan-akan kamu menaburkan abu panas kepada mereka." Dan Allah selalu bersamamu, menolong kamu atas mereka selama keadaanmu seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini agung sekali ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pertama-tama hadis ini adalah anjuran menyambung tali silaturahmi. Anjuran ya, menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi kita kenal yaitu menyambung hubungan dengan kerabat kita, mulai dari kerabat yang dekat sampai yang jauh. Menyambung hubungan dengan bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, Kemudian juga kepada paman, bibi, keponakan semuanya. Mulai dari kerabat yang dekat sampai kerabat yang jauh. Di sini digambarkan seseorang yang diuji oleh Allah. Yaitu dia nyambung. Nyambung ya. Dia nyambung, mereka mutus. Kemudian dia baik, mereka jahat. Dia lembut, mereka kasar. Ini butuh perjuangan. Dan inilah namanya silaturahmi. Kata Rasulullah apa? Kamu tetap lakukan itu. Kamu tetap lakukan. Jangan karena mereka mutus, kamu putus. Jangan karena mereka jahat, kamu jahat. Jangan karena mereka itu masa bodoh, kamu juga masa bodoh. Jangan. Jangan dibalas. Dan inilah namanya silaturahmi. Ada hadis yang lain berbunyi, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila ladhi idha qata'at rahimuhu salaha. Bukanlah seorang penyambung silaturahmi itu mukafik. Mukafi itu timbal balik ya. Mukafi itu untung-untungan. Jadi kalau ada orang baik, dia balas kebaikan. Ada orang senyum, dia balas senyuman. Ada orang berkunjung ke dia, dia balas berkunjung. Itu namanya mukafi. Itu bukan bukan menyambung silaturahmi, itu mukafi itu wajar. Semua orang seperti itu itu wajar. Kata beliau dikatakan sebagai al-wasil, penyambung silaturahmi itu adalah putus dan kamu sambung. Itu namanya nyambung. Jadi mereka nggak mau datang, kita datang. Mereka nggak mau berkunjung, kita berkunjung. Mereka jahat, kita lembut. Itulah namanya silaturahmi. Silaturahmi ini luar biasa. Namun ikhwan wa akhwatin fillah rahimakumullah, hadis ini walaupun dalam masalah silaturahmi antar keluarga antar famili, namun oleh Imam Nawawi ditaruh di bab tabah menanggung beban gangguan. Artinya hadis ini adalah umum hukumnya Sesama kaum muslimin kita juga seperti itu. Kita diganggu tetap apa apa <clears throat> Namun yang seperti ini butuh keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas, nggak bisa. Karena ikhlas itu nafsu kita tidak mendapat bagian sedikit pun. Itulah ikhlas. Berarti kita adalah benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah Allah. Yang penting adalah Allah. Manusia tidak menghargai, enggak ini enggak. Yang penting adalah Allah. Ini adalah membutuhkan keikhlasan. Kemudian di antara kandungan hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hendaklah kita menyambung orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula hendaklah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula hendaklah kita bersikap santun kepada orang-orang yang berlaku masa bodoh terhadap kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini seseorang yang berbuat baik pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi inilah yang namanya silaturahmi ini berat tapi memang membutuhkan keikhlasan. Orang yang ikhlas itu dia benar-benar tidak mengharapkan apapun pujian atau juga harta duniawi atau juga dia tidak mengharapkan bagian sedikit pun tidak. Yang penting adalah Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap orang melakukan yang seperti ini, maka semua permasalahan itu akan selesai. Semuanya akan selesai. Kemudian berikutnya Al Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu bab lagi yaitu babul ghadab idan tuhikat hurmatus syar'i walintisar lidinillahi taala. Bab marah apabila dilanggar kehormatan-kehormatan syariat dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehormatan syariat ya atau juga termasuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi marah, marah yang terpuji, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan niatnya adalah membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu juga ada ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita keras. Ya ayuhan nabiyyu syahidil kufara wal munafiqina terus apa? Waghlun 'alaihim. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tapi kita tetap melihat situasi dan kondisi. Kemudian Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, وَمَنْ may حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Surat al had ayat 30. Dan barang siapa mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Itu di antara tafsiran ayat ini Syekh Salim mengatakan itu orang yang meninggalkan kemaksiatan dan tidak melanggar yang haram itu adalah merupakan bukti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi membawakan lagi ayat Allah surat Muhammad ayat 7, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kamu menolong Allah, pasti Allah menolong kamu dan meneguhkan meneguhkan kamu. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan pernah meragukan janji Allah. Kalau kita nolong agama Allah, Allah pasti nolong kita, cepat atau lambat. Jangan pernah ragu. Para nabi oleh Allah diberikan kemenangan karena mereka mempunyai dua resep. Resep mereka itu adalah as sobru yang pertama adalah as sobru yang kedua adalah al yakin Waj'alna minhum ma'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun surat As-Sajdah. Mereka para nabi diangkat oleh Allah menjadi pemimpin para imam karena mereka itu sabar dan mereka yakin. Sabar, tabah, kemudian yakin. Yakin Allah menolong. Yakin Allah menolong. Jadi jangan pernah putus asa. Yang penting kita di atas jalan yang benar, kita ikhlas, pertolongan Allah selalu datang. Kadang kita sudah nggak sabar ya. Kapan pertolongan Allah datang? Mata nasrullah. Kapan pertolongan? Nggak sabar. Tapi oleh Allah dijawab, Allah inna nasrullahi apa? korip atau ba'id?" Pertolongan Allah itu korip dekat. Tapi dekatnya Allah jangan disamakan dengan dekat kita ya. Kalau dekat kita mungkin besok atau bulan depan. Kalau dekatnya Allah itu kiamat itu dekat. Iya, iktarabatis, kiamat sudah dekat. Ini ayat ini turunnya kapan? 14 abad yang lalu, tapi sekarang juga belum kiamat. Jadi dekat kita dengan dekat Allah itu nggak sama. Yang jelas pertolongan Allah pasti datang. Sampai di Quran itu ada ayat ya di surat Yusuf. Hatta idastai asar rusulu Wadunnu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna. Ayat ini mempunyai beberapa penafsiran. Penafsiran yang masyhur ya. Para rasul sudah putus asa Maksudnya tidak bisa lagi diharapkan keimanan kaumnya. Saya putus asa mentok. Tidak bisa mereka diharapkan lagi. Saya mentok. Percuma saja saya dakwah kepada mereka. Tidak bisa lagi. Jadi mereka telah merasakan ditustakan oleh kaumnya. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang masyhur yang banyak dipakai, yang masyhur. Tapi juga ada tafsiran lagi yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Kathir. Hatta idas idastai asar rusul wa dhannu annahum qad kutibu. Para rasul sudah merasa putus asa dan mereka merasa telah didustakan. Didustakan oleh siapa? Didustakan oleh Allah. Jadi para rasul seakan-akan merasakan Allah oh, kan janji mau nolong saya, mau membantu saya, mau memberi kemenangan sama saya. Tapi mana nggak datang-datang? Jangan-jangan saya dibohongi. Ini manusia ya, manusia. Setelah dalam keadaan puncak seperti itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsiran seperti ini, tapi yang masuk penafsiran yang tadi. Mereka sudah merasa putus asa, didustakan oleh kaumnya, nggak bisa lagi diharapkan keimanan mereka, barulah datang pertolongan Allah. Tapi ada juga penafsiran seperti itu. Walaupun oleh para ulama yang lain juga dibantah, masa sih Nabi sampai seperti itu? Begitu. Tapi sebagai manusia, kita sendiri kadang merasakan seperti itu. Allah katanya nolong, katanya bantu. Kok nggak datang-datang? Kapan? Jangan-jangan saya dibohongi oleh Allah.